وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه disebutkan riwayat dari Abi Darda dari Rasulullah SAW bahwa beliau berkata sesungguhnya segala sesuatu memiliki hakikat memiliki hakikat wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman Demikian pula iman punya hakikat. Inti dari keimanan. Hakikat keimanan. Dan seorang hamba nggak akan mencapai hakikat keimanan hingga dia tahu dengan yakin bahwa apa yang akan menimpanya nggak akan meleset daripadanya dan apa yang meleset daripadanya nggak akan menimpanya. Demikian dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam sudah menyatakan sebuah prinsip iman yang sangat jelas, yaitu meyakini apa yang meleset dari kita enggak akan menimpa kita, apa yang dicatat menimpa kita enggak akan meleset dari kita. Artinya mengimani takdir, mengimani hakikat qada wal qadar. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka usahakan, tidak akan keluar dari apa yang telah Allah takdirkan. وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث زيد ابن ثابت demikian pula dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadis Thabit atau Zaid bin Thabit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang semakna dengan itu bahwa seorang hamba nggak akan mencapai hakikat iman hingga dia meyakini bahwa apa yang dicatat akan menimpa kita nggak akan meleset dari kita. Apa yang dicatat akan menimpa kita nggak mungkin akan meleset. Demikian pula sebaliknya, apa yang dicatat akan meleset dari kita tidak mungkin akan menimpa kita. Wa'alam anna madara jami'i hadhihi al-wasiyah ala hadzal asl. Ketahuilah bahwa madar lingkup dari jami' hadil wasiyah dari seluruh wasiat-wasiat ini dibangun di atas hadal asal dibangun di atas prinsip ini kita kembali apa iya bahwa semua wasiat-wasiat dalam hadis ini semuanya kembali kepada masalah qada'u wal qadar atau kembali kepada prinsip apa yang akan menimpamu menimpamu nggak akan meleset darimu dan apa yang yang meleset darimu nggak akan menimpamu. Pertama dikatakan ya gulam ini uallimuka kalimat ya yahfazka. Kalau engkau menjaga agama Allah, Allah akan menjagamu. Artinya yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki. Kalau engkau menjaga agama Allah, Allah kehendaki engkau terjaga. Ihfazillah tajidhu tujahak. Ini juga sama. Allah akan didapati di hadapanmu ketika kamu membutuhkannya. Kalau kamu menjaga agama Allah. Kemudian berikutnya, saat tafas alillah. Kalau minta-minta kepada Allah. Mengapa? Dasarnya ini juga. Karena yang menakdirkan Allah Taala. Maka kalau minta-minta pada Allah, walaupun umat seluruh dunia ingin memberimu, Walaupun umat dari manusianya dan jinnya seluruh dunia ingin memberikan apa yang kamu minta, nggak akan bisa kalau Allah tidak takdirkan. Kaidahnya ke situ lagi. Maka kalau begitu, ida sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, mintalah pada Allah. Demikian pula kalimat ida sta'anta fasta'in billah. Kalau meminta tolong, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini juga sama. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan menakdirkan kemenangan yang akan menakdirkan nasr sehingga mintalah pertolongan dari yang menakdirkan walaupun manusia akan menolongmu seluruh dunia bersatu padu ingin menolongmu tapi kalau Allah tidak takdirkan gak akan berhasil menolongmu walaupun mereka bersatu padu bekerja sama qala wa'lam annal ummata ila akhirih yang sedang kita bahas wa'lam annal ummata law ijtama'at على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الأقلام وجفت الصحف صدق ابن رجب سقو بن رجب ابن رجب بابا مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل lingkup dari semua wasiat-wasiat Nabi kepada Ibn Abbas ini yang dipanggil ya gulam Semuanya bermuara, berporos pada prinsip ini. Idza istama idza istamu ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bima Allah lak illa ma Allah lak. Wa ma dhikra qablahu wa ba'dahu, semua yang disebut sebelumnya, semua yang disebut setelahnya, fahuwa mutafarri'un alaih. Semuanya bercabang dari dasar ini. Dari kata fara. Fara maknanya cabang waraji' ilai dan kembalinya kepada prinsip ini. Fa innal 'abda idza 'alima annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu karena seorang hamba kalau meyakini bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah Allah tulis baginya min khairin wa syar apakah kejelekan atau kebaikan wa naf'in wa dhur apakah manfaat atau madarat وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف al-maqdur ghairu mufid al-batta bahwa usaha makhluk-makhluk semuanya kalau menyelisihi apa yang ditakdirkan tidak akan berhasil tidak akan memberikan faedah al-batta sama sekali ghairu mufid al-batta tidak akan memberikan faedah sama sekali maka orang yang seperti ini alimahina idin akan tahu ketika itu. Anallahu wahdahu huwa darru an-nafi'. Akan tahu bahwa Allah lah yang memberikan madarat dan memberikan manfaat. Allah lah yang menakdirkan kebaikan dan menakdirkan keburukan. Al-mu'ti wal mani'. Allah pula yang memberi, Allah yang menghalangi. Fa'aujaba dzalika lil 'abdi tauhid rabbih 'azza wa jalla Maka aujaba sebuah kemestian. Yang demikian bagi seorang hamba untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Wa ifradahu bitta'ah dan wajib mengesahkannya dengan ketaatan. Dan harus hifdha hududihi, menjaga batas-batasnya, menjaga hukum-hukumnya. Ihfazillah. Fa innal ma'bud innama yaqsid bi'ibadatihi jalbal manafi' wa daf'il madar. Karena sesungguhnya al-ma'bud yang diibadahi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya bermaksud dengan perintah-perintah ibadahnya adalah jalbil manafi' wa daf'il madar. Tujuannya adalah agar kalian mendapatkan manfaat dan terhindar dari madarat. Jalbil manafi' mendapatkan manfaat. Wa daf'il madar menolak madarat. Walihada dhamma man ya'bud man la yanfa' wa la yadur. Oleh karena itu Allah mencerca Allah mencerca dhamma orang yang beribadah kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Wala yughni an 'abidihi syai'a dan tidak memberikan kecukupan atau tidak bisa mencukupi hambanya sedikit pun. Maka Allah cerca. Ada apa? Kenapa kalian ta'budu ma la yanfa'uka wa la yadurruk? Fa in kalau engkau lakukan, sungguh engkau termasuk orang yang merugi kata Allah. Fa'in fa'ata fa'innaka minadh zalimin. Kalau engkau melakukannya, berarti engkau zalim, tidak menempatkan pada tempatnya. Mengapa beribadah, berdoa, meminta kepada yang lain fa' wala yadur, la yasma' wala yubsir. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa menafsirkan kebaikan, tidak bisa menafsirkan keburukan, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat, terus kenapa? Diibadahi inti dari ibadah atau tujuan dari ibadah adalah ingin mendapatkan manfaat dari yang diibadahinya dan ingin berlindung dari mabarat kepada yang diibadahi. Kan begitu. Itu maksud dari ibadah. Maka kalau orang beribadah pada berhala, seakan-akan dia berkata, aku minta manfaat darimu dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan. Ya keliru. Karena lain fa'ulah yadur. Maka yang namanya ibadah adalah kepada yang menakdirkan kebaikan dan keburukan. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala. Faman alima annahu la yanfa' wa la yadur. Wa la yu'ti wa la yamna' ghairullah. Kalau diketahui bahwa tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat dan nggak akan ada yang memberikan madarat, nggak akan ada yang bisa menakdirkan kebaikan, nggak ada pula yang bisa menakdirkan keburukan, tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa menghalangi kecuali Allah satu-satunya, maka aujaba Ifraduhu bil khawfi wa raja. Maka harus mengesahkan, menyendirikan Allah dalam takut dan harap. Takutnya hanya kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah. Wal mahabbah was sual dan semestinya untuk mengesahkan Allah dalam cinta. Was sual dalam meminta. Bagaimana mengatakan Allah dalam cinta? Bukankah kita mencintai istri-istri kita, mencintai anak-anak kita? Kata para ulama bahwa mencintai Allah satu-satunya adalah dengan mencintai Allah dan mencintai siapa yang dicintai Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau naudzubillah naudzubillah kalau sampai seperti seorang nabi yang anaknya masih kafir dan ditenggelamkan, Nabi Nuh menyatakan, Ya Allah, inna bni min ahli, sesungguhnya dia anakku. Wa inna wa'daka Allah, wa inna wa'daka haq. Dan sesungguhnya janjimu adalah hak. Allah bantah. Innahu laysa min ahli. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya itu bukan keluargamu. Karena dia amalannya tidak saleh. Sehingga cinta kita pada mereka manusia kalau mereka saleh, kita lebih cinta. Ketika mereka kurang, kita marah. Anak kita marahin, istri kita marahin. Kenapa berbuat seperti ini? Kenapa berbuat seperti ini? Paling tidak hati kita tersayat ketika dia berbuat kejelekan. Ada apa? Kenapa berbuat seperti itu? Berarti dia lebih cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Watadarru doa dan juga mesti kita tunduk kepada Allah, berdoa kepada Allah, wa taqdim taatihi 'ala Allah dan mengutamakan ketaatan kepada Allah di atas taatil khalqi, di atas ketaatan pada makhluk seluruhnya, jami'an. Kita mentaati orang tua, kita mentaati penguasa, kita mentaati manusia yang memang diperintahkan untuk kita taati. Tetapi ketika bertentangan dengan perintah Allah, maka kita harus buktikan bahwa kita lebih cinta kepada Allah dan lebih taat kepada Allah swt Maka dikatakan di sini takdimu taatihi, wajib mengutamakan ketaatan pada Allah di atas ketaatan pada makhluk manapun. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Atau yang lebih sahih, innamat ta'atu bil ma'ruf. Yang namanya ketaatan pada siapapun adalah dalam kebaikan. Maksudnya dari makhluk. Sesungguhnya yang namanya ketaatan pada makhluk adalah fil ma'ruf. Hanya pada perkara yang baik. Wa ayyattaqi suhtahu. Dan hendaklah kita menghindari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kana fi suhtul khalqi jami'an. Walaupun padanya ada kemarahan seluruh makhluk. Kita menghindari kemarahan Allah. Ternyata kita dimarahi atau dibenci oleh seluruh makhluk. Maka kita memilih untuk menghindari kemurkaan Allah Ta'ala. Jangan sebaliknya. Ingin diridhoi oleh seluruh makhluk dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala wa ifraduhu bil isti'anah dan juga konsekuensinya kalau kita tahu yang menakdirkan hanya Allah yang menentukan kebaikan dan keburukan hanya Allah semestinya ifraduhu bil isti'anah harus mengesahkan Allah dalam minta pertolongan dalam berdoa beristi'anah iyyaka na'bud iyyaka nasta'in hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan dan itu kita ucapkan setiap salat setiap rakaat iyyaka na'budu iyyaka nasta'in wa ikhlasu du'a lahu fi hali syiddah wa hali raqa dan juga konsekuensinya adalah kita memurnikan ibadah doa hanya kepada Allah berdoanya hanya kepada Allah dalam keadaan syiddah maupun dalam keadaan raqa syiddah kesusahan raqa kemudahan dalam keadaan suka dan duka jangan seperti musyrikin bikhilafi makanal musyrikuna alaih jangan seperti kaum musyrikin min ikhlas min ikhlasid doa lahu 'inda syadaid mereka memurnikan doa hanya kepada Allah hanya ketika susah saja nisyanuhu firraha tetapi melupakan Allah ketika gembira wa du'a man yarjuna naf'ahu min dunih dan berdoa kepada siapa-siapa yang diharapkannya selain Allah ini musyrikin ketika di lautan, ketika badai, ketika mereka melihat tidak ada siapapun di sekitarnya kecuali air dan gelombang besar dan badai, maka mereka berdoa hanya kepada Allah. Mukhlisina lahuddin. Dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Tapi kata Allah, falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Ketika selamat ke daratan, berbuat syirik lagi. Artinya, ikhlasnya, berdoa kepada Allahnya kalau susah. Kalau dalam keadaan gembira, keberhala-berhalanya. Maka Allah sebutkan dengan kalimat qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbi Allah Hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakan, bagaimana pendapat kalian? Apa yang kalian seru selain Allah? Yang kalian berdoa kepadanya selain Allah? Bagaimana kalau Allah menghendaki aku dengan kejelekan? Apakah makhluk-makhluk itu bisa menyingkapkan kejelekan itu dariku? Aw aradani birahmatin. Atau kalau Allah menghendaki aku dengan kebaikan apakah benda-benda itu bisa menghalangi kebaikan itu dariku? Qul hasbi Allah. Katakan cukup bagiku Allah. Kepadanya lah bertawakal semua yang bertawakal. azakumullah. Kalau ada orang yang berkata ini jimat keselamatan, kalau ada ini akan terjaga rumah ini, atau dengan makna-makna yang seperti itu, kita bacakan ayat ini kepadanya. Kalau dia tidak paham, kita terjemahkan. Sebentar. Bagaimana pendapatmu? Kalau Allah menghendaki aku atau menghendaki rumah ini dengan kejelekan, la sama Allah, apakah benda-benda itu bisa menghalangnya dari Allah? Kalau masih punya iman, akan menjawab, ya tidak mungkin. Kalau sudah Allah yang hendaki, tidak mungkin. Tapi sebaliknya, kalau Allah menjaga rumah ini. Menjaga diri kita. Kemudian ada orang yang menghendaki kejelekan. Apakah bisa? Melawan Allah? Kalau masih punya iman akan menyatakan tidak. Tidak mungkin. Kalau begitu, ngapain pakai benda-benda itu? Qul hasbi Allah. Katakan hasbi Allah. Bagiku cukup Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Atasnya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Qauluhu dan ucapan dalam hadis kembali kepada hadis. Wa'lam anna fis sabri alamat takrahu khairan katsira. Di lafaz kita tidak ada, tapi di lafaz lain ada. Di dalam lafaz-lafaz lain, wa'lam anna an-nasr ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama kesabaran. Ketahuilah bahwa sabar alamat takrahu khairan katsira. Ketahuilah bahwa sabar terhadap apa yang kalian tidak sukai itu memiliki kebaikan yang sangat banyak. Yani annama asab al-'abda min al-masa'ib al-mu'lima al-maktuba alaihi idza sabar alaih atau alaiha, kana lahu fi sabri khairun katsir. Maknanya apa yang menimpa seorang hamba dari musibah-musibah yang menyakitkan, yang menyedihkan, al-maktubah yang sudah dicatat oleh Allah, yang sudah ditakdirkan. Kalau dia sabar, kita sabar alaiha, kalau dia sabar atasnya, maka pada sabar itu ada kebaikan yang sangat banyak. Ada kebaikan yang sangat banyak. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan di antara kebaikan-kebaikannya. Sampai menyimpulkan bahwa musibah dan penyakit-penyakit itu baik buat orang mukmin. Disebutkan baik buat orang mukmin. Bukunya atau kitabnya Ighasatul Lahafan yang kalian sudah khatam Masya Allah. Dari awal pertama di surat Mulk itu Ighasatul Lahafan sampai selesai nggak tahu yang lulusnya yang mana yang selesai dari awal sampai akhir disebutkan di sana fawaid dari musibah ketika dia sabar sabarnya dapat pahala karena kesabarannya musibahnya akan jadi ampunan buat dia karena setiap musibah penyakit bahkan tertusuk duri kalau dia sabar maka jadi penghapus dosa diangkat derajatnya karena Allah menyatakan Ida ahabba abdan ibtalahu. Allah kalau cinta pada seorang hamba, Allah uji dia. Dan Allah banggakan dia ada penduduk langit. Lihat hambaku. Berarti sekian banyak masih ada lagi beberapa perkara keutamaan-keutamaan orang yang ketika ditimpa musibah dia sabar. Sehingga barakallahu fiikum wa'lam anna fi sabri ala ma takrah khairan katsira. Ketahuilah bahwa sabar di atas apa yang tidak kau sukai itu ada kebaikan yang sangat banyak. Di samping yang sudah kita sebut juga termasuk istiqomah. Karena setiap orang yang kemudian tidak sabar dia menyimpang dan itu yang dikatakan tidak istiqomah. Berbuat jelek, mengucapkan kalimat jelek, menggerutu, menyalahkan takdir, malas untuk beribadah karena merasa hatinya tidak suka. Aku kok diginikan sama Allah, aku digitukan sama Allah malah benci. Ini akhirnya menjauh dia dari agama dan menyimpang nantinya. Nauzubillah min dzalik. Wa fi riwayat Umar Maula Ghufrah wa ghairuh dari Ibn Abbas. Umar maulanya Ghufrah. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ada ziyadah lain, ada tambahan lafaz lain. Qabla hadzal kalam, selain ucapan ini. Ada kalimat fa in istata'ta an ta'fan lillahi birridha fil yaqin faf'al wa in lam tastati' fa inna fi sabri ala ma taqra khairan katira Sebelum kalimat tadi ada lafaz kalau engkau bisa untuk beramal karena Allah kalau engkau bisa berbuat sesuatu karena Allah tapi dengan keridhaan dan dengan keyakinan silakan <coughs> Artinya bukan tidak boleh usaha. Sabar itu bukan nggak usaha. Silahkan. Berusaha. Menyembuhkannya dengan berbagai macam obat. Berupaya untuk mendatangi atibba, dokter-dokter. Atau berupaya untuk ini, untuk itu. Selama itu adalah perkara yang dicari karena keriduan Allah dan karena keyakinan bahwa Allah lah yang akan menyembuhkan. Silahkan, kata Nabi. Boleh. Tapi kalau nggak bisa, maka sabar itu akan lebih baik buatmu dan sabar itu akan memiliki sekian kebaikan. Itu lanjutan kalimatnya. Fa'inna sabra ala ma takra khairan kathira. Fa'inna fil sabri, karena semuanya dalam kesabaran itu ada kebaikan yang sangat banyak. sudah, mau apa lagi? <coughs> mau ke rumah sakit nggak punya duit, mau berobat nggak mampu beli obat, mau berusaha tidak ada apa yang bisa diusahakan kecuali minum air putih. اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت sabar ini barakallahu fikum salah satu contoh dan musibah macam-macam bukan hanya penyakit musibah macam-macam kalau nggak bisa sabar itu sudah kebaikan yang sangat banyak termasuk faedah dari sabar adalah akan semakin ringan penderitaannya. Jadi sudah berapa? Tiga tambah satu lagi, sekarang tambah satu lagi, sudah lima orang merasa sakit dan dia tidak terima. Itu sakitnya double. Sakit hissian dan sakit ma'nawiyah. Sakit secara jasadnya dan sakit secara rohaninya. Jengkel hatinya sempit. Enggak karuan hatinya. Ini kasihan. Berangkap-rangkap dia musibahnya. Tapi kalau dia sabar, apa yang tadinya sakit jadi terasa ringan. Alhamdulillah, alhamdulillah bahkan dia akan berkata alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab-sebab dia akan menghapuskan dosa aku sedang dibersihkan jadi ringan makanya kalau kita menengok orang sakit kita ucapkan la ba'sa tahurun insyaallah diperdengarkan di telinganya tidak apa-apa tahur untuk apa itu untuk meringankan beban penderitaannya kamu akan sedang dihapuskan Tohur insyaAllah. Mudah-mudahan sedang dihapuskan dosanya. Ini barakallahu fikum. Maka faedah berikutnya, musibahnya terasa ringan. Karena sabar. Yang tidak sabar, musibahnya bertambah. Dengan musibah, penderitaan hati. Rasa sempit, rasa sumpah, rasa apalagi sekian macam di hatinya. Nasolah salam al-afiyah. Qala wa fi ukhra. Dalam riwayat lain. Wa fi riwayatin ukhra min riwayati aliin. Ibn Abdullah Ibn Abbas an abihi diriwayatkan pula dalam riwayat lain dari Ali Ibn Abbas Ibn Abdullah Ibn Abbas dari ayahnya dari Abdullah bin Abbas berarti ini Ali Ali anaknya Abdullah bin Abbas dari ayahnya lakin isnaduhu dhaif tapi sanadnya dhaif ya. dan biasanya mereka para ulama membawakan lafaz-lafaz seperti ini karena inti hadisnya sahih dalam kitab-kitab sahih. Maka ini hanya memperjelas makna dari apa yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Biasanya begitu. Ada ziyaratun ukhra, ada tambahan lain yaitu kalimat wahai hiya qultu ya Rasulullah kaifa asna' bil yaqin ya Rasulullah bagaimana apa yang aku lakukan dengan keyakinan? Qala an ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'a yaitu agar engkau Namanya yakin adalah engkau tahu dengan yakin bahwa apa yang akan menimpamu gak akan meleset darimu. Datang taufik yang paling hebat, diberi obat yang paling mujarab, diberikan atau dibawa ke rumah sakit yang paling bagus seluruh dunia. Dalam hati dia, kalau Allah gak sembuhkan, gak akan sembuh. Kalau Allah akan sembuhkan, gak usah kesana juga sembuh. Yakin. Maka aku tetap berharap pada Allah tetap berharap kepada Allah, tidak berharap pada manusia. Silahkan. Allahumma rabban nas. Wasfi Dia mau suntik ini suntik. Tapi dia tetap berharap kepada Allah SWT. Ini barakallahu fikum yang dikatakan namanya yakin adalah engkau meyakini bahwa apa yang akan menimpamu gak akan meleset darimu. Dan apa yang akan meleset darimu lam yakun liyusibak, gak akan menimpamu. Faida anta ahkam tabab al yakin. Kalau engkau sudah mantap padamu bab keyakinan. Para bin Azakumullah cukup lama. Saya membaca kalimat ini dalam keadaan belum paham. Lama, berapa tahun? Mungkin ada sekian belas tahun. Ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Para bin Azakumullah setelah sekian tanya, tanya, tanya, buka-buka kitab, ternyata arahnya ke sana. Tentang masalah takdir. Sebab kalimat sepintas ketika kita belajar bahasa Arab, mananya apa yang menimpamu tidak menyalahkanmu. Anu yukti dari khotok, salah. Dan apa yang salah tidak menimpamu. Apa ini mananya? Alhamdulillah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bahkan waktu itu ada yang tanya. Juga seorang ustaz. Antum paham enggak ini maksudnya apa? Anda jawab, Anda juga belum paham. Qala wa mana hadha anna husul al-yaqin lil qalbi bil qada'i as-sabiq wa taqdiril madi yu'inul 'abad 'ala an turdi aw tarda nafsuhu bima asaba. Maknanya Ibnu Rajab menjelaskan makna tadi. makna yang kita Rabbi zidni ilman sebelum kita paham kita bingung. Kalau lafaznya saja. Makanya jangan hanya kita gurunya hanya kertas. Harus memiliki guru, syekh, ulama yang kita konsultasi dan tanya pada mereka. Wa mana hada? Maknanya anna husul al yakin lil qabil bil qadha bahwa seorang mendapatkan keyakinan dengan takdir yang sudah lewat wa takdiril maldi takdir yang sudah terjadi yu'inul abda akan membantu seorang hamba <coughs> untuk ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Antara nafsuhu agar jiwanya ridho bima asaba dengan apa yang menimpanya فمن استطاع أن يعمل في اليقين بالقضاء والقدر على الرضا بالمقدور فليفعل Siapa yang bisa untuk beramal dengan keyakinan pada takdir, beramal, berusaha, tapi dengan tetap yakin pada takdir dan dengan ridha pada apa yang ditakdirkan, silakan. Falyaf'al, silakan lakukan. Fa in lam yastati' ar-ridha, tetapi kalau dia tidak mampu, fa inna fis sabri al makruhi khairan katsira maka sesungguhnya dengan sabar terhadap apa yang tidak disukai itu ada sekian banyak kebaikan. Kalau kamu bisa yakin, beramal, berusaha juga dengan yakin, tetap ridho, bagus, ya, silakan. Tapi kalau engkau merasa sakit, merasa sengsara, merasa susah, ingat, kalau engkau sabar, maka itu akan memiliki kebaikan yang sangat banyak. Fahatani darajatan lil mu'minin atau lil mu'min bil qadha. Maka di sini ada dua derajat, dua tingkatan bagi seorang mukmin. Tentang masalah qadha wal qadar fil masaib. Ada dua tingkatan. Ihdahuma an yardha bidzalik. Tingkatan pertama dan ini yang lebih tinggi, yang di atas adalah ridho dengan musibah, dengan takdir. Ini darajatun aliyah. Rafi'ah jiddan, sangat tinggi sekali diberi musibah, diberi bencana, diberi penyakit-penyakit, justru dia ridho pada Allah dan dia dalam keadaan bersyukur. Alhamdulillah. Ala Ini derajat yang tinggi. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman Azza wa Jalla, "Ma asaba min musibatin illa bi'idnillahi wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Sesungguhnya apa yang menimpa dari sebuah musibah tidak lain kecuali dengan takdir dari Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman pada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Sepintas, dua kalimat ini kayak tidak berkait. Yang satu, tidaklah menimpa satu musibah kecuali dengan takdir Allah. Titik. Yang kedua, siapa yang beriman pada Allah, Allah berikan petunjuk padanya. Apa hubungannya? Orang beriman pada Allah, Allah berikan petunjuk padanya. Apa hubungannya dengan musibah? Ternyata ada hubungannya dan tidak mungkin tidak ada hubungannya kalau digandengkan dalam satu ayat. Karena Allah tidaklah menimpa satu musibah kecuali dengan takdir Allah. Dan siapa yang beriman, kata mufassirin, yakni beriman dengan takdir. <coughs> Beriman bahwa itu takdir Allah. Beriman kalau itu ketentuan Allah yang paling adil, paling hikmah, paling bijak. Allah nggak mungkin zalim. Allah menakdirkan semuanya dengan pas. Kalau dia beriman, Allah akan berikan hidayah pada hatinya. Qala Al-Qamah. Kata Al-Qamah, "Hiyal musibah tusibur rajul." Kata Al-Qamah rahimahullah, yaitu musibah yang menimpa seseorang. Faya'lam annaha min indillah. Kemudian orang yang tertimpa ini meyakini bahwa itu dari Allah. Fayusallim laha. Kemudian dia terima dengan ridho. Dia terima dengan ridho. Wa kharraja Tirmidzi min hadits Anas عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Riwayat Tirmidzi dari hadis Anas dari Nabi SAW. Sesungguhnya Allah idha ahabba qawman. Kalau mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Faman yarda, Faman radiya falahu ridha. Wa man sakhita falahu sukht. Siapa yang ridha, Allah pun akan ridha kepadanya. Dan siapa yang marah, Allah pun marah kepadanya. Allah tidak ahabba qauman kalau cinta kepada satu kaum atau cinta pada seorang hamba, Allah uji dia. Kalau dia ridha, Allah ridha padanya. Kalau dia marah, maka Allah pun marah kepadanya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aih bahwa Nabi SAW berkata dalam doanya, As'aluka rida ba'dal qada. Ya Allah, aku meminta kepadamu keridhaan setelah keputusan. Wa mimma yad'ul mu'min ila rida bil qada. Mudah-mudahan kita nggak diuji dengan ujian yang berat. Hmm. Semoga kita nggak diuji dengan ujian yang kita nggak sanggup memikulnya. Qala wa mimma yad'u al-mu'min ila ar-ridha bil qada'i tahqiqu imanihi bi ma'na qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqdi Allahu lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu in asabathu sarra syakar kana khairan lahu Wa in asabathu dharra'un sabar kana khairan lahu wa laysa dhalika illa lil mu'min. Kata Nabi SAW Tidaklah Allah memutuskan keputusan kepada seorang mukmin kecuali khairan lahu, kecuali baik. Ini iman, ini keyakinan. Pasti baik. In asabathu sarra'u syakar. Kalau ditimpakan oleh Allah kebaikan-kebaikan, seorang mukmin syukur dan syukur baik buat dia. Karena khairan lahu. Wa in asabathu darra dan kalau ditimpakan oleh Allah madarat, dia sabar. Dan sabarnya karena khairan lahu. Juga baik buat dia. Wa laysa dzalika illa lil mu'min. Tidaklah yang demikian kecuali bagi orang mukmin. Kalau orang yang tidak mukmin dikasih kebaikan, dia melampaui batas, terkena euforia, kemudian lupa diri. Ditimpa kejelekan, menggerutu. Stres. Adapun mukmin kulluhu khair, semuanya baik. Wajah jaa rajulun ilan Nabi SAW. fasa'alahu an yusiyahu wasiyatan jami'ah mujazah faqala la tattahimullah fi qada'ih. Ada seseorang datang pada Nabi SAW. Pasalah, kemudian tanya. Meminta an yusiyahu wasiyatan jami'ah. Meminta agar diberi nasihat dengan nasihat yang menyeluruh. Yang mujadah, tapi ringkas. Faqala. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihatnya, ringkas. Sesuai dengan permintaannya. La tattahimillah fi qada'ih. Jangan menuduh jelek kepada Allah dalam semua keputusannya. Jangan sekali-kali menyalahkan Allah dengan keputusan-keputusan takdirnya. Maka kalau sudah terjadi, itu takdir. Sebelum terjadi, kita nggak tahu. Maka berusaha. Berusaha untuk menghindar, berusaha untuk mendapatkan kebaikan, berusaha untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ihris -kebaikan ala ma yanfa'u wala ta'jaz kata Nabi. Bersungguh-sungguhlah untuk berusaha dan berupaya. Jangan malas. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahab ilallah min mu'min al-da'if. Mu'min yang kuat lebih Allah cintai, lebih utama daripada mukmin yang lemah. Kalau belum terjadi. Tapi ketika sudah terjadi, katakan, qadarullah wa ma syaa fa'al. Dan itu yang yang lebih sahih walaupun qadar Allah juga benar secara makna. Qadar Allah, Allah menakdirkan. Dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Tapi kalau qadarullah, ini takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Dengan dhamma. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Qala Abu Darda إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضي به أو يرضى به Allah kalau memutuskan satu keputusan, dia suka agar hambanya meridhoi. Meridhoi. Wa qala Ibnu Mas'ud dan berkata Ibnu Mas'ud, "Inna Allah biqistihi wa 'adlihi ja'ala ar-ruha wal farah Bil yaqin wal ridha." Kata Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sesungguhnya Allah dengan qistihi, dengan keadilannya atau dengan kebijakannya, dengan adlihi, dengan keadilannya. Menjadikan ruh ini akan bahagia dengan keyakinan dan keridhaan. Waja'al al-ham dan menjadikan al-ham wal hazan, kundah kulana dan kesedihan fisyakki wasukhti dalam masalah keraguan dan kemarahan atau kejengkelan. Faradhi la yatamanna ghaira ma huwa alaihi min shiddatin wa rakha'in. Orang yang ridha tidak akan dia la yatamanna tidak berharap kecuali apa yang atasnya atau apa yang atasnya dia sedang jalani min syiddatin wa Apakah bahagia atau sengsara? Apakah kesusahan atau kebaikan? Kada ruwi an Ibn Umar, demikian pula diriwayatkan oleh Ibn Umar, demikian pula oleh Ibn Mas'ud dan lain-lainnya. Berkata Umar bin Abdul Aziz, "Asbahat wa mali sururun illa fi mawdi' au fi mawadi' al-qada' wal qadar." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata, Allah dengan keadilannya, dengan kebijakannya tidak menjadikan kebahagiaan hati kecuali pada keyakinan. Silahkan lihat. Kenyataan. Orang yang yakin, tenang. Dan sebaliknya akan dijadikan kesedihan. Kesempitan. Ham, ham itu gundah gulana. Itu pada ketidakyakinan. Pada soh ketidakterimaan. Seorang ya, dipanggil sebuah orang. Santri ya, dihukum. Dua-duanya. Pulang. Kembali dia ke kelasnya. Yang satu dalam keadaan menerima. Dalam hatinya, saya memang salah dan saya ingin memperbaiki diri saya. Maka bagi dia, enteng itu. Sedangkan yang satu tidak terima. Kengkel hatinya. Panas. Merasa dizolimi. Merasa ustadznya jahat. Zalim. Ini segala macam. Berhari-hari. Mukanya dia murung nggak karuan. Merasa dendam. Mana sudah? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Dan ini adalah filtrah yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah ciptakan. Kalau dia yakin, maka dia mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Kalau dia dalam keadaan tidak yakin, tidak terima dengan keputusan, maka dia akan tersiksa dengan itu. Ujung-ujungnya minta keluar. Ini khadirin hazakumlah, kasihan dia. Emang siapa yang dirugikan? Dia sendiri. Barakallahu fikum. Tetapi kalau yang pertama tadi justru menjadi baik karena dia menerima itu baru keputusan manusia yang bisa salah. Kalau keputusan Allah tidak mungkin bisa salah, pasti benar, pasti hikmah. Satu sisi kalau kamu lihat kejelekan, kamu yakin pasti sisi lainnya ada kebaikan. Dari satu sisi terlihat merugikan, tapi sisi lainnya menguntungkan. Kita yakin itu. Nah kalau kita yakin, kita nerimanya dengan tenang dan tentram, walaupun sakit tetap tersenyum dia merasa mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala, yaitu dibersihkan dosanya, dibersihkan kesalahan-kesalahannya. Maka orang-orang tua kita dulu, kalau ada sesuatu yang jelek terjadi, apa mereka bilang? Khair insya Allah. Qul sifil salih. Apa qul Segala sesuatu punya kebaikan. Segala sesuatu yang terjadi, ada hikmah di balik itu. Qul sifil salih. ada khair insya Allah. Kalau ada perang, masih syar. Eh, itu kebiasaan-kebiasaan baik. Masih syarat artinya tidak ada kejelekan insyaallah. Enggak ada kejelekan. Ini barakallahu fikum karena mereka mendidik anak-anaknya, cucu-cucunya untuk tetap ingat hikmah. Apa yang Allah takdirkan ada hikmahnya. Apa yang Allah takdirkan ada hikmah di balik musibah-musibah tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum taufiq wabarakatuh. afiyah. Hidayah wa rahmah. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya باذن taala. Insyaallah.